berkomentar amma Muawiyah tu fasaluk Muawiyah itu orang miskin wa amma Abul Jahm fala yadau asahu an atiqih sedangkan Abul Jahm itu tidak pernah meletakkan uh, ininya apa cemeti atau uh, pemukulnya selalu dibawa kemana-mana artinya suka mukul wa kadza majra majra dhalik atau bolehnya menggibah dalam hal-hal yang seperti itu. Suma baqiyatuhu afan suma baqiyatuha ala tahrimi syadid. Selain hal-hal seperti ini, maka hukumnya adalah haram yang sangat keras. Qultu kata penulis waswarul mustasna'u minal ghibati majmu'atun fi qawli syair ghibah yang dibolehkan disebutkan di dalam sebuah syair Az-zammu laisa bighibatin fi sittatin Mencela seseorang atau menyebutkan kejelekan seseorang tidak termasuk ghibah yang diharamkan pada enam perkara mutadzallimin orang yang dizalimi menyebutkan kezaliman orang yang menzalimi dirinya wa mu'arrifin orang menyebutkan aib seseorang untuk mengenali dirinya misalnya si buta, si pincang, ini aib tapi untuk mengenali mungkin sama sama namanya e, eh, Sofian Sofian yang mana? Oh, Sofian yang pincang. Nah, itu misalnya. Wa muhadzirin atau untuk memperingatkan keburukan seseorang agar orang lain terhindar darinya. Maka ini boleh. Hati-hati dengan si fulan yang begini karena dia tidak amanah walimudhiri fis walimudhirin atau orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan maka tidak mengapa disebutkan keburukannya wa mustaftin atau orang yang minta fatwa kasusnya begini si fulan begini begitu minta fatwa bagaimana hukumnya wa man talabal i'anata atau orang yang minta tolong fi izalati munkarin untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya kita lihat sebuah kemungkaran dilakukan seseorang. Tolong Pak, itu ada si fulan melakukan begini begitu, sebuah keburukan. Kita kan sebut kemungkaran yang ia lakukan. Maka dalam enam perkara ini disebutkan boleh menyebutkan aib orang lain dan ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Wa marji'u hadainil baitain dua bait syair ini tersebut di dalam kitab Subulus Salam. Wanzuril adillata taaliha fi hadzal masdar li tamamil faidah. Silahkan nanti dirujuk atau dilihat kitab Subulus Salam untuk menambah faidah. Wa qad ikhtalafu ahiyya min kaba'iri dzunub amla. Namun ulama berbeda pendapat. Apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Mereka sepakat ini hukumnya haram. Namun mereka berbeda pendapat. Riba itu dosa besar atau dosa kecil. Ammal Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan "Fakat naqal al-ijma'u ala annaha min kaba'ir zunub Atau "Fakat nuqil al-ijma'u ala annaha min kaba'ir zunub Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dinukil adanya ijma' bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Tetapi walam yasihha hadzal ijma. Tetapi ternyata klaim adanya ijma ini tidak benar. Faqad dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahib ar-Raudhah war-Rafi'iyyah qala innaha min saghair dzunub. Mengapa ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa e, penulis kitab Ar-Raudhah kemungkinan ini Raudatul Talibin Imam Nawawi Warrafi'i menyatakan innaha min saghairi dzunub ghibah itu termasuk dosa kecil <clears throat> walladhi yu'ayyiduhu dalil annaha minal kabair tetapi dalil yang mendukung bahwasanya ghibah itu termasuk dosa besar adalah fa fi sunan abi dawud tersebut dalam Sunan Abi Dawud an Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna min arbar riba al-istitalata fi 'irdil muslimi bighairi haqq Sesungguhnya riba yang paling berat <clears throat> adalah berani merendahkan atau menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa benar artinya dengan tidak benar wal hadis sahihun wa huwa fil sahihil musnad Hadis ini sahih. Wa fi Sunan Abi Dawud an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmushuna biha wujuhahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladziina ya'kuluna luhumman nasi wa yaqauna fi aradihim Waqad taqaddama hadzal tadi sudah disebutkan bahwasanya ketika beliau di Mi'raj kan beliau bertemu dengan sekelompok orang yang mempunyai kuku dari kuningan atau tembaga yang panjang-panjang lalu mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah gerangan ini wahai malaikat Jibril?" Beliau menjawab, "Inilah orang-orang yang dahulu makan daging manusia, artinya daging orang lain dan <clears throat> menjatuhkan kehormatan mereka." Wallahu yaqul Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha" dan janganlah kalian saling menggibah ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh maukah kalian memakan daging saudaranya ya padahal kalian tidak menyukainya wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah innallaha tawwabur rahim sungguh Allah maha pemberi taubat lagi maha kasih sayang al-hujurat ayat 12 wanzuril al-fath silakan juga dilihat kitab Fathul Bari wa Subulus Salam wa ghibah takunu fi dhahril ghaib faqat Begitu pula apakah ghibah itu hanya berlaku bila seseorang menyebut aib kejelekan orang lain tanpa dia tanpa diketahui oleh yang disebut kejelekannya itu. Apakah sebatas itu saja? Zahiru qawlihi kalau kita lihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikruka akhaha bima yakrah Kalimat beliau adalah engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu itu hal-hal yang tidak ia sukai. Secara harfiah, secara lex, kalimat ini yashmulu zikrahu fi ghaibatihi wa fi hadratihi. Mencakup penyebutan aib saudara kita baik saudara kita tidak tahu maupun saudara kita tahu. Ini kalau kita lihat redaksi hadis tadi ka akhaka bima takrahu. Pokoknya kita sebut hal-hal yang tidak ia sukai baik langsung maupun tidak diketahui olehnya. Ini termasuk ghibah. Lakin qala al-Hafidh namun demikian Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan al-arjahu ikhtisasuha bil ghibah Yang dimaksud ghibah itu khusus bila penyebutan itu tidak diketahui oleh si empunya. Ini penyebutan tentang kejelekan itu tidak diketahui oleh pelaku kejelekan tersebut. Mura'atan listiqaqiha. Mengapa beliau memilih pendapat ini meskipun secara zahir tadi yang penting menyebutkan keburukan saudara kita ya. Mengapa beliau memilih pendapat bahwa namanya ghibah itu hanya ketika tidak diketahui oleh si empunya? karena mengambil e, makna dari e, turunan kata ini atau pembentukan kata yaitu kata ghaibah namanya ghaibah atau ghibah ya karena sesuatu yang tidak diketahui wabidzalika jazima ahlul lughah begitulah yang ditetapkan oleh ahli bahasa ثم قال نعم المواجهة بما ذكر حرام لأنه داخل في السب والشتم Betul bahwa penyebutan secara langsung, ini menyebutkan kejelekan orang lain langsung itu memang haram ya karena dia termasuk apa termasuk mencaci atau mencela tapi tidak termasuk menggibah jadi sama-sama menyebutkan keburukan saudara kita kalau tanpa diketahui oleh pemilik keburukan pelaku keburukan tersebut namanya ghibah tapi kalau langsung di hadapan hidung dia namanya mencaci atau mencela ya kamu ini begini begitu dan seterusnya ini mencela atau mencaci asatmu asyatmu atau wa asab <clears throat> tapi kalau kita bilang sama orang lain tentang keburukan seseorang itu baru namanya ghibah wal ghibatu fi zamanina asbahat fakihata kathir min nisa'il yaum illa man rahimallahu fal wajibu alaina al-istislamu li syar'i rabbina <clears throat> kata beliau memberikan komentar ghibah pada zaman kita ini telah menjadi eh, konsumsi banyak kaum wanita atau jadi omongan yang sudah menjadi hal biasa bagi kebanyakan kaum wanita kecuali ya para wanita yang betul-betul dijaga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah meskipun ghibah sudah menjadi konsumsi kebanyakan orang ya sudah menjadi hal yang biasa khususnya di kalangan wanita kata beliau fal wajibu alaina tapi wajib bagi kita al istislam li syar'i rabbina untuk menerima syariat Rabb atau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menghindari ghibah. Fahuwal qail yaitu Allah Tuhan kita yang berfirman وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم tidak pantas seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan apabila Allah telah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara lalu dia justru mempunyai pilihan lain dari ya perkara itu artinya Allah telah menetapkan bahwa ghibah itu hukumnya haram meskipun rata-rata kaum wanita menjadikan ghibah sebagai konsumsi harian tapi karena Allah haramkan itu ghibah ya kita tunduk sama hukum Allah wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina dan barang siapa durhaka melanggar aturan Allah dan rasulnya sungguh dia telah melakukan kesesatan yang sangat nyata Walqailu begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ini kalimat yang sangat indah. Mohon dihafal ini ya. Ucapan seorang mukmin Inna ma kana qaulal mu'minin. Perhatikan ucapan seorang mukmin Inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi apabila diajak diseru ya, dipanggil menuju Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum agar Allah memberi putusan hukum di antara mereka ayyaqulu sami'na wa ata'na hanya di situ ada innama itu artinya hanya hanya mengatakan hanya berkata sami'na wa ata'na ya hanya mengatakan sami'na wa ata'na inna kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung semua orang kalau ditanya pengen beruntung tapi suruh sami'na wa ata'na sama hukum Allah oh nanti dulu jilbab itu wajib ya sami'na wa ata'na jangan kemudian dieyel jilbab tidak wajib katanya ya Ya Nabi itu jelas dijamin masuk surga. Eh ngeyel dia. Mana siapa yang jamin Nabi masuk surga? Ya contoh. Jilbab atau penutup kepala, penutup wajah itu bagian dari syariat Islam bukan budaya Arab. Tapi dia mengatakan mungkin budaya Arab. Meluruskan, merapatkan soft. Ini bagian dari syariat Islam. Sami'na wa ta'na. Eh budaya Arab konon katanya. Nah hal-hal seperti ini yang perlu ya diperhatikan kalau dia mengaku mukmin kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum meskipun barangkali tidak sesuai dengan keinginan dirinya tidak sesuai dengan kebiasaan dirinya atau kebiasaan kelompok masyarakat setempat ya bagaimana lagi ini putusan Allah dan Rasulnya tadi yang pertama surat Al-Ahzab 36 silakan dicatat dan dihafalkan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Yang kedua, surat An-Nur 25152. Ini tolong dicatat juga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa taat sama Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimu kafi ma bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi Rabbmu Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka itu beriman sebelum mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi salah satu bukti tanda bahwa orang itu mengaku beriman yaitu apabila ada perselisihan, ada perbedaan ada pertentangan menjadikan Nabi sebagai hakim. Jadi kembalinya kepada siapa? Allah dan Rasulnya, bukan kepada kelompok, golongan, pribadi, madhab, ya, masyarakat, adat, bukan, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kalau Nabi sudah menetapkan, oh, jadi setiap problem kita kembalikan kepada syariat. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Oh ini ada perkara begini. Oh ini ada orang uh, menghina Al-Quran gimana? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Oh ini ada begini begitu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sudah begitu apa hukum Allah? Ya kita buka di Al-Quran bagaimana, di hadis bagaimana penjelasan para ulama. Kalau sudah diketahui, <clears throat> oh ternyata Allah dan Rasulnya menetapkan begini toh. Ya sudah, waduh. Padahal saya pengennya begitu. Bagaimana? Summa la yajidu fi ma fi sudurihim harajan mimma qadait. Meskipun tidak sesuai barangkali awalnya dengan keinginan kita, maka tidak boleh ada rasa berat atas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diterima putusan itu, wa yusallimu taslima dan menerima dengan sepenuh hati. Kerjakan, siap. <clears throat> Jadi ini secara implisit terkandung tingkatan-tingkatan dalam agama Islam yaitu Islam, iman dan ihsan. Islam segala persoalan kita serahkan kepada syariat. Lalu iman ya, kita yakini ya, tidak ada berat hati. Lalu ihsan kita tunduk sepenuh hati. Demikian disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Wal qail begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Al-A'raf ayat 3. Ikutilah apa yang diturunkan dari Tuhan kalian kepada kalian dan jangan kalian ikuti ya wali-wali ya selainnya. Sedikit orang yang mau berfikir, ya, yang mau memikirkan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hasyr ayat 7 wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Jadi kalau tadi diperintah supaya mengikuti ya, Al-Quran, mengikuti Al-Hadis, wahyu dari Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti wahyu dari Allah, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Begitu pula apa saja yang dibawa Rasul ambil dan apa saja yang dilarang beliau tinggalkan, jauhi. Demikian fala nakun ke ahli kitab jangan sampai kita seperti golongan ahli kitab naqulu sami'na wa asaina kami dengar tapi kami langgar bal naqul sami'na wa ata'na tapi hendaknya kita menyatakan kami dengar dan kami taat ketika ayat tentang jilbab ya meskipun berat bismillah mungkin tidak biasa, mungkin belum siap, mungkin malu, mungkin orang tuanya nggak setuju, mungkin begini dan seterusnya. Tidak apa-apa. Bismillah. Ya. Ista'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu berusaha, insya Allah diberi kekuatan. Tentang hal-hal yang lain banyak. Walil mazid min adillati tamassuki bi syar'i. Untuk lebih jauh lebih banyak lagi penjelasan dalil-dalil tentang perintah supaya berpegang teguh kepada syariat ini unduri silakan lihat kitab al-i'tisam kitab yang berjudul al-i'tisam tulisan Lisyatibi rahimahullah tulisan Imam Syatibi wa kitab al-i'tisam min sahih al-Bukhari begitu pula ada bab ya, kitab namanya ya, pembahasan kitab Al-I'tisam di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa mas'alatul ghibah mas'alatun khatirah. Bahwa ghibah ini bukan persoalan sepele tapi persoalan yang amat sangat besar dan berbahaya. Idh annal insana qad yaqa'u fiha wa huwa la yash'ur. Mengapa? Karena banyak orang ternyata terjerumus ke dalam ghibah dalam kondisi tidak sadar falhadharu min dzalik oleh karenanya hati-hati dari perkara tersebut wa alayka bi an tatubi ilallahi min dzalik afan wa alayki bi an tatubi ilallahi min dzalik oleh karena itu nasihat dari Syekh Ummu Abdullah wahai saudariku muslimah hendaknya anda bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Taib bahwa kenyataannya memang demikian. Riba sudah menjadi konsumsi masyarakat luas sudah menjadi hal yang biasa bahkan hampir di mana-mana omongannya ghibah. Meskipun begitu, hendaknya kita berusaha untuk taat kepada hukum syariat karena ghibah itu dosa. Maka hendaknya kita coba eh, hindari. Lantas kalau ini sudah menjadi kebiasaan di mana-mana, bagaimana cara kita, solusi kita agar kita terhindar dari ghibah ini? Beliau menyebutkan atau kalau kita sudah terlanjur menggibah atau menggunjing orang lain, tariqut taubati minal ghibah. Cara bertaubat dari perbuatan ghibah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Wabil Sayyib safhah 100 wa 31 dalam kitab Al-Wabil Al-Wabil Sayyib halaman 131 yudhkaru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kafaratul ghibah an tastaghfira liman iktabta bahwa kafarat perbuatan ghibah engkau mendoakan ampunan bagi orang yang engkau gunjing taqul bagaimana caranya Allahumma ighfir lana walah ya Allah ampunilah aku dan ampunilah ia wa dzakarahul fi adawaatil kabir Begitu pula hal ini disebutkan oleh Imam Bayhaqi dalam kitab Ad-Da'at Al-Kabir. Wa qala fi isnadihi tetapi dalam isnadnya terhadap kelemahan, terdapat kelemahan. Wa hadhihi al-mas'alatu lil ulama fiha qawlan. Dalam persoalan ini ulama memiliki dua pendapat. Huma riwayatani anil Imam Ahmad. Dua-duanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala wa huma. Hal yakfi fi taubati al ghibati al-istighfaru lil muqtab? Yang pertama, apakah orang yang melakukan riba atau menggunjing orang lain cukup ya memohonkan istighfar atau memohonkan ampunan bagi orang yang digibahi sebagai bentuk taubat dirinya amlabuda min i'lamihi wa tahlili ataukah di samping itu dia harus menyampaikan eh, mengaku memberitahu orang yang pernah digibai bahwa dia pernah menggibainya lalu minta maaf. Was pendapat yang kuat atau pendapat yang benar kata beliau, annahu la yahtaju ila i'lami. Pendapat yang benar tidak perlu memberitahu orang yang pernah kita gunjing. Mungkin dulu pernah menggunjing si A, si B. Ketika bertemu kita ingin bertobat, nggak usah dikasih tahu. Begitu pendapat yang benar. Bal yakfihi istighfaru wa dzikruhu bi mahasini ma fihi minal mawatin allati tabahu fiha. Tetapi kita cukup memohonkan ampunan untuk orang yang kita ghibai yang pertama, yang kedua kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia di tempat yang dahulu pernah kita sebutkan keburukan-keburukan dia. Wahada ikhtiaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ghairi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan juga ulama selain beliau. Walladzina qalu la budda min i'lami, adapun ulama yang berpendapat, oh ya enggak dong, di samping mintakan ampun ya harus dikasih tahu dia. Mengapa? Mereka beralasan ja'alul ghibata kal huquqil maliyah. Karena mereka berpendapat bahwa ghibah itu seperti hak yang berkaitan dengan harta. Tetapi wal farqu bainahuma zahir. Perbedaan antara ghibah dengan harta ini jelas. Fa innal huquqal maliyah Mengapa? Karena hak-hak yang berkaitan dengan harta, misalnya kita ambil, kita mencuri harta dia, nah ini kita sampaikan kita kembalikan maaf Pak dulu saya mencuri ini duitnya saya kembalikan lagi begitu karena urusan harta yang tafiul mazlum di eh, audi naziri madlamatihi ilaih mengapa karena orang yang didolimi diambil hartanya misalnya itu ingin eh, agar harta tadi dikembalikan misalnya ada orang dicuri duitnya 100 ribu ya dia tetap meskipun dia memaafkan tapi pingin duitnya dikembalikan ya sudah perbuatan kamu mencuri duit saya saya maafkan tetapi duit saya nah bagaimana kan harus dikembalikan fa in syaa akhadhaha wa in syaa tasaddaqa biha ya kalau dia mau diambil ya tentu saja kalau tidak mau ya dia ada sedekahkan intinya demikian ini berkaitan dengan masalah harta nanti karena apa? Karena harus dikembalikan. Wa amma fil ghibah fala yumkinu dzalik. Adapun berkaitan dengan masalah ghibah tidak mungkin ya untuk dikembalikan. Wala yahsusu lahu bi ilamihi ila aks maqsud syari. Fa innahu yughiru sadrah wa yu'dhihi idza sami'a ma rumiya bihi wa la'allahu yuhayyiju adawatahu wa la yasfu abadan. Sebaliknya kalau orang yang pernah didolimi, eh, digibai itu justru dikasih tahu, bisa jadi malah hatinya jadi semakin sedih, ya. Dia merasa tidak suka mendengar bahwa dirinya pernah digibai, dituduh begini begitu dan seterusnya, atau bahkan dia akan semakin apa? Semakin benci, semakin memusuhi dan tidak ada kata maaf lagi baginya. Ya, demikian wa ma kana hadhihi sabiluhu fa inna syari' al-hakima sallallahu alaihi wasallam la yubihuhu wa yujawwizuhu fadlan an an yujibuhu bi wa ya'muru bih. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan ya apalagi mewajibkan atau memerintahnya. Wa madarus syariah sedangkan syariat ini ya berkisar ala ta'tilil mafasidi wa taqliliha. Syariat ini, hukum syariat ini ada dalam rangka untuk menghilangkan kejelekan atau meminimalisasi kejelekan. La ala tahsiliha wa la takmilah bukan untuk mencari kejelekan atau malah menyempurnakan kejelekan. Jadi apa artinya tadi? Kalau kita pernah bergibah nggak usah bilang sama orang yang kita ghibai kalau kita pernah menggunjing, nggak usah bilang sama orang yang pernah kita gunjingi. Kita pernah ngerasani, nggak usah bilang mengapa. Karena kalau kita bilang, ini justru bisa membuka pintu-pintu ya, keburukan yang lebih besar. Mungkin dia semakin benci, tidak ngasih maaf, dia sakit hati, dia macam-macam. Padahal Islam ini, syariat ini ada dalam rangka mendatangkan kebaikan atau me, eh, apa namanya? memaksimalkan kebaikan, menghilangkan kerusakan atau meminimalisir kerusakan dan bukan malah sebaliknya. Wallahu taala a'lam. Dan Allah lebih tahu tentang dalam ini. Demikian ya penjelasan dari uh, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa ma alaihi mazidun faqad ajada wa afada. Dan tidak perlu ada tambahan lagi karena penjelasan beliau sudah cukup bagus. Wanzuri tafsir Ibnu Katsir, silakan dilihat tafsir Ibnu Katsir inda qaulillahi ta'ala wa la yaktab ba'dhum ba'dukum ba'dha ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Wanzuri as-silsilah ad-dha'ifah, silakan juga dibuka dalam silsilah al-ahadits ad-dha'ifah li ma'rifah turuq hadis kafaratu man iktabta an untuk mengetahui jalur-jalur hadis tentang kafaratu maniktabta antastaghfirullah kafarat bagi orang ya yang pernah engkau e, gunjingan yang kau lakukan gunjingan maka engkau memintakan ampunan untuknya wa alami anna ba'dan nasi yadhunnu annahu yajuzul wuqu' fil 'irdi idza kana bima fihi nah perlu juga kita sampaikan kata beliau ada sebagian orang yang mengira bahwa kita ini boleh katanya boleh menyebutkan kejelekan orang lain itu apabila kejelekan itu memang benar. Ya gitu. Ada sebagian orang mengira bolehnya membicarakan kejelekan orang lain kalau memang kejelekan itu benar padanya gitu. Faida nuhya an dzalika qalu huwa sidq. Kalau dilarang orang yang menyebutkan kejelekan orang lain tadi kalau dilarang, loh, huwa sidq. Ini benar kok dia memang melakukan seperti itu. Misalnya. Fanahnu lam nukadzib alaihim. Kami tidak berdosta atas nama dia. Kami tidak menuduh, kami tidak memfitnah. Itu benar dia lakukan begini dan begitu. Wahada huwa ainul ghibah. Inilah sesungguhnya hakikat ghibah itu menyebutkan kejelekan yang benar-benar terjadi pada saudara kita. Li'annal ghibah dzikruka akhaka bima yakruh karena ghibah itu menyebutkan kejelekan yang ada pada saudara kita. Dan itu benar. Adapun kalau tidak benar itu menuduh namanya, memfitnah. Dan wa akhtimu al ghibah. Saya tutup pembicaraan tentang ghibah ini biqaulil qahtani fi nuniyati ya dengan ucapan Al-Qahtani dalam bait-bait syair Nuni nunnya la tushghalanna bi aibi ghairika ghafilan an aibi nafsika innahu aiban perhatikan baik-baik janganlah kamu disibukkan oleh aib orang lain jangan kamu sibuk ngurusi aib orang lain sementara ghafilan an aibi nafsik sementara kamu lupa lalai dari aibmu sendiri maka sungguh ini adalah dua aib. Aibnya pertama sibuk ngurusi aib orang lain, aib kedua lupa akan aib diri sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Tidak banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita istiqamah di atas kebenaran, petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta di atas ikhlas dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal dan keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari segala penyakit hati. Di antaranya adalah masalah ghibah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik ya. Sebelum kita tutup Ada beberapa pertanyaan Saya tinggal di rumah keluarga besar Setiap hari bude saya membicarakan sepuh saya Si A, B, C Begitu juga sering ada omongan jelek Di antara kami Mohon nasihatnya Ya tadi Nasihatnya Jauhi majelis ghibah Ya Kalau ada bude ghibah ya sudah Kita nggak usah ikut di situ Tapi kalau kadang-kadang kita nggak enak Mau ninggalin nggak enak Ya sudah alihkan kepada pembicaraan yang lain yang bermanfaat. Ya. Kalaupun betul-betul nggak bisa ya sudah. Ya, izin minta izin ya. E, mungkin ada perlu yang lain begitu. Kalau tidak bisa menasihati. Tapi kalau bisa menasihati, langsung saja dinasihati. Ya, kalau tidak bisa tinggalkan. Kalau tidak bisa alihkan pembicaraan. Kalau tidak bisa ya tutup telinga ya begitu. Allahu a'lam bissawab. Afan Ustaz karena sedikitnya ilmu dan mungkin kurang kokohnya iman terkadang sekalipun sudah tahu tetap saja kelepasan dengan menggibah dan mungkin sudah banyak sekali orang yang digibai sehingga tidak ingat lagi siapa saja yang pernah digibai lantas bagaimana cara bertaubatnya karena sudah tidak ingat lagi siapa yang harus ya tadi mohonkan ampunan untuk mereka ya Allah ampunilah diri saya dan ampunilah setiap dan seluruh orang yang pernah saya gunjing Ya Allah ampunilah saya dan ampunilah setiap orang yang pernah saya ribai. Begitu. Ya, doakan kebaikan. Dan berilah dia kebaikan ya Allah, berilah petunjuk begitu, doakan kebaikan dia. Wallahu a'lam bisawab Apakah doa kita akan didengar, dikabulkan jika kita mendoakan orang yang sering ribah kepada kita, juga mentolimi kita, dengan doa yang jelek jangan mendoakan jelek lah ya doakan kebaikan toh itu saudara kita ya dalam sebuah hadis disebutkan baik-baik perhatikan perhatikan sebuah hadis ma min abdin muslimin yad'u li akhihi ala dhahri an dhahril ghaib illa ala ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihil khaira qala al malakul muwakkalu amin walaka bimislin tidaklah setiap muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu perhatikan baik-baik setiap muslim dan muslimah yang mendoakan saudaranya siapa saudaranya sesama muslim sesama muslimah tanpa diketahui oleh saudaranya itu maka di atas kepalanya ada seorang malaikat yang diutus kepadanya setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu malaikat tadi membaca doa amin walaka bimislin amin ya Allah kabulkan doa dia dan bagimu juga semoga dikabulkan doanya itu subhanallah maka kalau kita doakan kebaikan untuk saudara kita Insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah karena diamini malaikat pun kita akan mendapatkan doa kebaikan yang sama. Ya, subhanallah. Berarti itu sedekah buat saudara kita, kebaikan buat diri kita. Masya Allah. Ya, dan itu mudah-mudahan ya sebagai bentuk upaya kita menjalin persaudaraan berupaya memperbaiki umat demikian. Wallahu a'lam bisawab. Apakah benar ada ghibah yang diperbolehkan? Tadi sudah kan ghibah ada enam tadi. Silakan dihafal tadi. Ya. mulai zammu bi ghibatin fi Membicarakan kejelekan orang lain tidak dianggap ghibah dalam enam perkara. Pertama, mutadzallimin, orang yang dizalimi lalu mengadu kepada qadi pemimpin agar diselesaikan persoalannya. Wa mu'arrifin untuk mengenali seseorang. Oh, misalnya tadi contoh uh, si fulan yang pincang. Kita menyebut pincang kan aib, tapi kita untuk uh, mengenal agar tidak beda eh, tidak sama dengan yang lain. Wa muhadziri dan untuk memperingatkan orang lain dari kejahatan atau kejelekan dia. Eh, dia itu suka tidak amanah loh, hati-hati sama dia. Ha, begitu. Walimudhirin fiskon orang yang melakukan kejahatan kemaksiatan dengan terang-terangan. Digibah nggak apa-apa ini. Orang kalau misalnya ngerokok di dalam kamar jangan digibah. Tapi kalau ngerokoknya di mana-mana, ah si A itu perokok berat tuh jelek, nggak apa-apa. Wa mustaftin atau orang yang minta fatwa kepada ulama ya, bertanya kepada ustadz menyebutkan si fulan begini ustadz ya, bagaimana hukumnya dan yang terakhir talabal i'anata fi izalati munkar minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran kita melihat kemungkaran dilakukan si fulan kejelekan lalu kita minta tolong orang lain tentu kita akan menyebut kejelekan itu nah ini boleh Allahu a'lam bisawab sudah tadi disebutkan oleh ulama Terkait masalah jilbab, apakah diharuskan memakai baju gamis jika kita sudah memakai baju potong yang longgar? Maaf, berbeda dengan topik. Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas kaidah baju itu yang pertama menutup seluruh aurat. Menutup seluruh aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan menurut jumhur ulama dan menurut sebagian ulama seluruh wajah. Ya, seluruh tubuh maksudnya. Yang kedua, longgar tidak ketat. Yang ketiga, tebal, tidak transparan. Yang keempat, bukan pakaian perhiasan. Ya, pakaiannya yang bukan bentuk perhiasan ya, pakaian di dalam kamar yang warna-warni menarik. Yang ke berapa ini? Lima, <clears throat> tidak memakai wewangian. Yang keenam, bukan pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh itu pakaian yang neko-neko yang membedakan diri dengan kebiasaan <clears throat> bentuknya atau eh, modelnya dan seterusnya. Yang ke berapa ini? Tujuh, ya. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kedelapan tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang kesembilan tidak menyerupai pakaian orang fasik. Allahu a'lam bishawab. Demikian kaidahnya. Saya punya tetangga yang selalu menjelekkan orang tua saya, tetapi beliau ini menjelekkannya di depan saya mohon dinasihati nasihatnya Ustaz ya nasihati dia nasihat saya mohon dinasihati orang tadi ya demikian jadi sampaikan saja ya Pak atau Mas atau Mbak atau Bu kalau orang tua penjenengan saya jelek-jelekkan mau nggak? Enggak mau ya sudah jangan jelekkan orang tua saya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi eh, warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silahkan. Manakah yang mesti didahulukan? Menjalankan suatu amanah dengan risiko banyak ikhtilat atau meninggalkan amanah untuk menghindari ikhtilat tersebut? <clears throat> Dahulukan menjalankan amanah tanpa ikhtilat. Berilah kami nasihat akan hal semacam ini. Ya tadi, tetap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 Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit-penyakit hati? Jazakallahu khairan. Ya, menghindarlah dari penyakit hati. Nah, iya. Di antaranya ya berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Qur'an, ya. <clears throat> Kemudian berpuasa, kemudian uh, berkumpul dengan orang-orang yang baik di antaranya seperti itu. Lalu juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari segala penyakit hati. Wallahu a'lam bisawab dan tentu saja banyak belajar ya, banyak men belajar mencari ilmu agama, membaca Al-Qur'an dengan maknanya, berpuasa, kemudian berzikir, salat malam, kemudian bergaul, berteman dengan orang-orang baik lalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita simak bersama kajian membahas nasihat-nasihat untuk wanita dengan subbab gibah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan di kehidupan kita. Semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa lisan kita. Dan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa tetap tegar dalam sunnah.